بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوء والمنوف والرزوح والصلاح الجسد والروح طوبة النسو واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وصدر لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi dan mensucikannya an al dan mensucikan ibadah itu dari segala macam kotoran orang ya dunia yang kadang yang panas dunia yang fana yang bakal hancur wal ahlakid daniyah ahlak yang rendah dibersihin tuh ibadahnya daripada eh, kotoran-kotoran uh, dunia yang hina ya, yang panas ahlak-ahlak yang rendah bersih daripada itu itu adkiya al adkiya akhfiya Alladzina idza ghabu lam yaftakidu. Mereka adalah orang-orang yang apabila mereka enggak ada, orang enggak merasa kehilangan. Ya, enggak ngopeni orang. Kalau dia enggak ada nih, enggak hadir, orang enggak heroin. Paham enggak? Jadi betul-betul mastur. Ya. Mastur. Enggak di nggak dikenal sama orang tertutup kamin masyhur bi barakatil mastur berapa banyak orang yang masyhur itu ulama yang masyhur aulia yang masyhur ya orang saleh yang masyhur itu bi barakatil mastur berkat keberkahannya si mastur dia nggak diope nggak apa nggak nongol Gak masyhur. Tapi dia yang bikin berkah yang masyhur itu. Kalau nggak ada si mastur, si masyhur nggak nongol. Kalau dia menongol dirinya, yang negara, Paham nggak? Kalau si, ma si mastur ini pengen nampakin ibadahnya, yang masyhur nggak ada apa-apa Makanya dia ngumpet. Kalau dia ngumpet, yang nongol nongol. Paham nggak? Itu yang dimaksud Kam min masyhur eh ya. Kam min masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang-orang yang masyhur itu lantaran keberkahannya orang yang mastur. Kenapa? Karena kalau di nongol, kalau di dinongolin dirinya nih, yang masyhur apa ini kelelap, ketutup sama dia. Oh, eh? Banyak tamsil tamsil. Uwais Al-Garni itu termasuk mastur. Makanya ketika masyhur dia gara-gara Rasulullah perintahkan Sayyidina Ali ya dan Umar minta doa Ntar kalau saya mening meninggal setelah saya itu cari orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Minta doa. Sesungguhnya doanya nggak ditolak sama orang orang kampung dia ya nggak openin was alkohol emang dia nggak mau nggak mau keren masyhur gitu enggak bala kambing susah gembel tapi oh, orang yang paling Allah cintai ya, satu kampung tuh ya, itu yang paling Allah cintai was alkohol sehingga doanya nggak ditolak Nah, ketika Sayyidina Umar datang, Sayyidina Ali datang, dia itu berusaha menutupin diri. Tapi karena Rasulullah kirim salam, suruh minta doa media, dia doain juga. Kalau bukan Rasulullah yang suruh, dia nggak mau. Tapi setelah itu orang kan kerubutin dia. Enak. Sekelas Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Ali datang berkunjung minta doa. Ini orang bukan orang sembarangan. Ketika terkenal malah kabur dia dipindah lagi. Jadi ya, ya, susah kita jadi orang begitu tuh susah. Ini yang Allah bilang, yang Nabi katakan, Wahabul abidi ilallahi al ul akhbiya. Ini hamba yang paling Allah cintai adalah orang-orang yang takwa, yang yang sembunyi nggak masyhur ini. Al mubalighuna fi sidr ibadatihim wa tanhiha an syawa'ib al a'rad al baniyah wal ahlakit alladziina idza ghabu lam yabtagidu kalau dia hilang tuh orang-orang takwa yang semacam itu tidak hadir di hadapan manusia enggak enggak hadir di tengah-tengah manusia manusia nggak merasa kehilangan enggak merasa kehilangan wa idza syahidu ay hadaru lam ya'rifu kalau dia hadir, orang nggak kenal siapa lo. Ojo, Eh, ya. paham nggak? Ini orang yang <laughs> kalau dia nggak ada orang nggak cariin. Kalau dia hadir orang nggak openin. Padahal ini orang termasuk al-adkiya al akhfiyah ini, Ahabul ahabul abid ila Allah. Ulaika a'immatul huda. Kata Rasulullah, mereka itulah pemimpin petunjuk. Ya. Imamnya, imamnya huda, imamnya petunjuk. Wa masabihud dhalal dan pelisanya kegelapan. Iya. Dhalal. Ya. Hmm. Gelap. Gelap. Iya, pelitanya kegelapan. Wa Abu Nu'aim wa Dailami inallah harramal jannata ala kulli murrah. Sesungguhnya Allah mengharamkan surga atas setiap orang yang ria. Yang beramal minta dipuji atau supaya datang urusan dunia. Hafil. Ya. Dijilat orang itu wah bekerja karena ngejilat ngejilat supaya dapat duit itu tamaluk namanya itu ya. kalau tamaluk sama guru boleh sama guru boleh nyari mungkin sama guru boleh ya. emang disuruh Iyitin guru, bawain buah, bawain ini biar guru makin dikenal. Ya. Ulama, habaib yang saleh, masukin hati kita eh nama kita di hati dia selipin jangan sekedar kenal muka tapi orang soleh nggak nggak nggak kenal kita jangan biar kenal nama kita bin kita ya bapak jadi nama kita nyelip di hati dia karena kalau orang saleh nama kita apa namanya ada di hati dia. Ini hati kan selalu dapat nur dari Allah. Ketika nur turun ke hatinya, nama kita ikut di situ. Paham? Jadi beruntung. Kalau nama kita kita masukin ke dada orang yang saleh yang selalu dapat nur cahaya dari Allah. Ketika ini cahaya turun, ada nama kita di situ. Yeah. Jangan selipin hati dunia. Dunia kan ilah kalau dunianya lagi berarti hati kita dilaknat terus menuju almarhum Allah. Ya, dunia jangan di hati, di sini tangan. Paling kata ya, ya Bang Haji Ahmad Fauzi paling hebat taruhnya di kantong. <laughs> dunia paling hebat taruhnya di kantong udah. Jangan di hati nyelipin nih, di kantong paling top udah. Itu orang-orang yang taruh dunia di hati, bukhola orang-orang yang bakhil sedekah itu zakat uh takut tapi yang taruh di sini nih satu saat dia perlu sedekah di sedekah dia perlu infak di infak dia perlu zakat di kuat ya. karena ditaruh di tangan paling hebat di kantong tapi setelah kebutuhan primernya dia dia dia cukupi kalau orang yang perlu urusan yang memang darurat buat dia emang penting itu kan nggak ada kewajiban dia infak sedekah ya dia perlu buat makan dia bininya anaknya ya ya maka infaknya itu kepada istri dan anak yang saya maksud berlebihan anak udah cukup lah oh nggak kurang deh nah yang lebihnya itu jangan disimpan di hati Nah kalau kita selipkan hati kita di orang yang saleh, kita dengan cara tamaluk cari muke mau pijitin ke nimbe di rumahnya ngepel ke tiap hari guru boleh gak saya pel ubinnya guru lu siapa murid guru yang malam minggu ya yeah, dalam namanya lu siapa ya oh iya yeah. sekali datang lagi siapa namanya lu ya gue lupa dua ketiga lupa lagi keempat masa lupa lagi guru udah empat hari datang Tongorannya dikenal udah deh. Iya kan? Iya. Hah? Udah guru udah ingat kabur dari salam nggak nggak ketemu temu lagi lupa lagi. <laughs> Dari buku itu Al Walid dulu waktu saya masih ngaji lu kalau ngaji me guru jangan lu cuma datang doang. Oke lu biar dikenal kan. Mau cari apa? Terus jangan mungkin dikenal doang, ngasih nama lo biar dikenal. Gimana cari? Terus ada deh. Lu mau cari apa ke? Ya, cari mungkin ya. Gak apa-apa. Ame Allah kita cari mungkin. Ya. Riaknya sama Allah boleh gak? <laughs> ya memang ikhlas. Ikhlas yang dituju cuma Allah doang yang dia yang dia pengen Allah tahu ibadah dia Allah dia riak sama Allah gitu dia memang ikhlas maksudnya itu tapi kalau dia mau orang lain biar muji dia ini yang Allah marah berarti mensekutukan Allah riak kecil eh, riak riak yang paling rendah wadailami raihul jannati yujadu min masirati mi'ati am. Amin. Hadis mengatakan riwayat Dailani baunya sorga dapat dicium dari perjalanan 500 tahun. 500 tahun kayak apa jauh itu? Udah bisa kecium. Ya. Jalan kaki dari sini kalau kalau bisa jalan kaki dari sini ke mana? Kutub, kutub utara. Atau dunia kan tuh ujungnya dunia, sama kutub selatan. Ada gak 500 tahun tuh jalan kaki? Enggak ya? Agak. Padahal tuh ujungnya dunia itu. Kutub utara sama kutub. Kita jalan kaki mungkin nggak 500 tahun. Habis baru 30 hari udah mati gitu. Mati kecapean. <laughs> lima 500 tahun kayak apa jauhnya? Nah, itu sorga baunya udah kecium. Udah kecium bau sorga. Namun wala yajiduha man talabat dunya. Orang yang cinta dunia, orang yang cari dunia, semata-mata nyari dunia, bayang nyari dunia, begini nyari itu, oh, tujuannya dunia. Itu nggak bisa nyium. Surga yang bisa kecium dari jarak 500 tahun ya tetapi kepada orang yang beramal tujuannya hanya cari dunia ya. itu nggak bakal bisa nyium dia Mantala batunya bi amalil akhirah tidak bisa dicium oleh orang yang eh, apa namanya oh, mencari dunia dengan amalan akhirat jadi dia beramal tapi nyari dunia kita sholat tujuannya biar kaya. Ya kan kagak. Kita sembahyang tujuannya biar Allah redho, biar dapat pahala, supaya terhindar dari neraka, karena nggak dosa. Oh, berarti lu masih ngarepin yang lain, iya apa apa, ikhlas kelas dua namanya, ikhlas kelas masih untung. Kalau orang yang sembahyang tujuannya mau kaya, dohor, asar, maghrib, bisa sembahyang kenapa? Biar kaya, biar berkah. Ntar tinggal kaya-kaya di pensiun terus sembahyang. Bosan lu nggak kaya-kaya, aku sembahyang. Emang sembahyang buat kaya, kaya dagang, kaya kerja. Iya, yeah. kalau mau kaya lu dagang, mau kaya lu kerja, mau kaya, yo. Iya Iya dunia. Itu. Bayangannya mah gak bisa kaya. Karena dia ngomong begitu. Lo do boyong, boyong do, masih susah-susah aja hidup. Lo mati ya sekalian. والطبراني إن في جهنم واديا Tasta'idu jahannamu min dhalikal wadi. Sesungguhnya di, di jahannam itu ada satu lembah. Jahannam aja minta perlindungan kepada Allah daripada itu lembah. Jahannam sendiri takut. Jahannam kan neraka. Tapi si jahannam ini takut sama lembah itu. Bikul yaumin setiap hari minta perlindungan arba arba ami amiati marah. 400 kali. Ya Allah, lindungi aku dari lembah itu jahanam. Setiap hari ya baca auzu, kan auzu minta lindung. Minta perlindungan kepada Allah karena takutnya dia sama wadi satu lembah di neraka jahanam. 400 kali setiap hari minta minta perlindungan kepada Allah. Ini jahanam sendiri. U'idda dhalikal wadi lil murra'in. Disiapin lembah itu buat orang-orang yang riak. Kayak apa panasnya? Jahanam aja takut. Ini orang yang riak bakalan masuk ke dalam situ. Biar di umat Rasul ya, tetap kalau dia riak tempatnya deh. min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kan ada syafaat Ustaz, ya benar. Kalau dibicara syafaat, ya pasti ada syafaat Rasulullah. Ya, ampunan Allah dengan banyak selawat. Cuman kan nggak pengen kita masuk ke dalam situ. Lantaran riaknya kita, naudzubillah min dzalik. Lihamili kitabillah buat orang yang hafal Quran nggak diamalin. Ya, hamili kitabillah, orang yang bisa pahami Quran, dihafal, dipahami. Ya. Tapi ria walil mutasaddiq bi ghairi zatillah, orang yang sedekah tapi bukan karena Allah. Walil haj, orang yang haji. Ya. Tujuannya biar dipak hebat, Wah, dia tiap tahun pergi haji hebat. Memang tujuannya minta dipuji. Ya, masuk di dalam tuh lembah. Walil kharif fi sabilillah. Pejuang-pejuang yang keluar di jalan Allah biar dibilang pahlawan, biar dikata sujak, pemberani, sama tempatnya di situ juga. Karena Allah yang lebih tahu hati-hati para hambanya mana yang berjuang benar-benar li'ila'i kalimatillah semata-mata ikhlas pengen tegakin agama Allah mana yang dibilang supaya oh ntar gue jadi kenal pahlawan nama gue jadi diukir nama saya terukir di dalam sejarah si pahlawan pejuang Islam misalnya ria juga serem ya wahwa wal bayhagi dan Tobroni beserta Baihaqi mengatakan dalam hadis man ahsana salata haitsu yarahu an-nasu thumma asaaha haitsu yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbuhu Rabbuhu berobbahu Siapa orang yang bagusin sholat Sekira-kira manusia ngeliatin. Huh. Orang ngeliatin. Bayang wah, rokoknya. Ya, cowok. Orang liatin. Tapi kata orang kagak ada. Ini nih, orang yang lihat. Orang yang lihat, tandanya gampang Ustaz. Kalau depan orang bayangnya hebat, di belakang udah kayak ayam nyatok makanan. Ya. cepat cepat cepat cepat. Uh, ada orang. Makanya ada badui bayang saya nomor fototin. Ada badui bayang. Gak ada tomak ninanya ada saya Umar. Habis bayang kumong, Umar kan terkenal galak, dipukul metokat, Saya ruang. Bayang lagi diulang saya lagi. Ya, gak ada tomak ninah. Karena takut khalifah yang suruh. Lo sembahyang kali ini, wow. Kami oh, punya pakai gini ke batang lagi. Rumah masih ada. Kami biasa rukuk. Ini kagak. Kamu sebelas kali. Dia saya rumah masih diri. Wow, sampai habis bayangnya tertil orang bilang orang tadi bilang tertil banget deh lama Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah Allahumma tassalam ikasalamu kata Katanya Umar ah yang mana yang bagusan yang ini bayang pertama apa yang kedua deh? yang pertama Hah? kata saya Umar Hah? yang pertama kata ya, Mak Nina yang ini Mak Nina rapi? Yang pertama ikhlas. Yang kedua ni kata ente. Beromong buhun, badui. Yang pertama takcuk takcuk takcuk. Emang kagak ada pikiran baru. Cuman nggak pakai tomat nina. Tetap syaratnya salah masih. Nah, bagaimana orang yang sebayangnya dengan tomak nina tetapi apa adanya gitu. Yang nggak ada pikiran orang lihat itu. Ikhlas. Ya, oh, yang tadi khusyuk tapi karena dilihatin. Kalau dia mau bangun aja tadi kebuk lagi Ya, Dia bilang yang pertama ya. Yang pertama itu bukan mau aku sholat. Bukan main. Ya. Tarkul amal di ajrin nasi. Ya. Wal amal di ajrin nasi syirkun. Beramal karena manusia syirik. Ninggalin amal yang udah biasa, takut kan dibilang ria, ria <laughs> Jangan, udah biasa kerjain begini, udah kerjain. Jangan peduli sama orang. Kita bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Emang eh, udah kebiasaan gitu, Allah mantas. Eh gara-gara orang tak takut, orang bilang iya. sok soleh, ria lo. Akhirnya kita nggak baca. Justru nggak ninggalin itu jadi ria. Ya. Udah biasa kerjain amalan kita, wiridan kita, jangan pakai takut orang bilang ria. Emang udah biasa. Andai kata nggak ada lo juga gue udah kerjain, gitu. Kecuali orang kagak ada nggak kerjain, ada orang baru kerjain. Itu udah ketahuan rianya. Ini orang kagak ada emang kita biasa puter tasbih. Paham? Emang udah kebiasaan puter tasbih. Biar lagi sendirian sambil ngopi. Biasaan. Sekarang ada orang banyak. Tapi ada. Ah, tadi pagi dibilang sok soleh lagi. Ah, kantongin saleh. Jangan puter aja. Emang kebiasaan. Jangan tinggalin yang sudah kita lakukan itu. Karena takut dianggap. Oh, ya. Justru jadi riak malahan. Ya. Aku nggak mau sedekah, tadi bilang orang kaya, eh orang orang baik lagi. Akhirnya nggak sedekah, sih miskin. itu Ada orang liatin, nggak dianggap punya Eh, nungguin orang kagak ada rame. Jangan begini. Cuma dibiasa Jadi ria itu jangan pakai takut segala macam di sini ini Ya, kalau memang dasar dasarnya ria, ya sudah ria aja. Biar nggak ada, biar ah, nggak ada orang juga dia dasar bicarakan itu. Lu semalam nggak tahu sih lo ya. Gue malam-malam bangun. Gue sembahyang ratusan rokaat, lo kagak tahu aja lo. <laughs> Iya kan? Kagak ada orang, tetap riak-riak juga antar belakangan. Dengan apa itu? Dengan ucapan. Dengan ucapan. Ada kan riak dengan perbuatan, ada dengan ucapan. Kalau dengan perbuatan tadi, nggak ada orang sembahyangnya prepek-prepek. Kalau ada orang jadi riak perbuatan namanya itu. Paham? Nampakin beda antara ada orang mereka kan. Iya. Itu riak perbuatan. Kalau kalau perkataan itu doahirin dengan ucapan orang lain kagak tahu, eh dia yang nomolin sendiri. Biar dibilang kosen sampai kusen. Kosen orang tuh bilang, bu kosen lo, kosen maksudnya hebat ya, bukan kusen bukan, kusen pintu. Siapa orang yang memperbaiki salat, kemudian dia sekira-kira orang lihat, kemudian asa'aha, diburukin tuh salat, haisu yakhlu, sekira-kira di sendirian. Fatilka istihanatun, itulah yang disebut istihanah, merendahkan sholat. Berarti ukuran sholat ukuran sholat kita, naudzubillah ukuran sholat orang itu, ya kalau ada orang dibagusin, nggak ada orang dijelekin, jadi merendahkan sholat ini. Hmm. rabbiha rabbu Maka Allah juga nanti akan merendahkan orang itu dengan sholatnya tidak akan diganjar pahalanya. Wa Ibnu Majah Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wa rubba ga'imin laisa lahu min jami' illa sahar. Berapa banyak orang yang puasa tidak ada bagian daripada puasanya melainkan lapar saja. Berapa banyak orang yang salat malam tidak ada bagian di dari sholat malamnya itu kecuali begadang doang habis teriak ya jangan ya ngomongin ngomongin wallahu a'lam bahwa mudah-mudahan kita bisa ya, selalu ingat ini hadis ya kita bisa obatin diri hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit ya malam minggu besok tawakub pengajian kita untuk satu malam ya malam minggu karena saya akan mengadakan haul saya mohon dengan sangat para jamaah untuk bisa menghadiri ya, acara Haul Al-Walid yang ke-12 karena beliau di samping juga guru ini lama ngajar di musola ya udah puluhan tahun mungkin 30 kali ya 26 tahun jadi mari kita bisa ambil keberkahan ini malam minggu kita tawakufkan pengajian kita pada Isya kumpul di masjid atau Mudah-mudahan bisa. Kalau saya kurang ngopenin gitu ya. Ya, kalau kurang ngopenin, maklum namanya jamaah banyak, mati tak buram kadang-kadang. Siap. Kan orang kalau lagi nyambut tamu suka buram, nggak kenal bulan-bulan gitu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi hadir-hadir aja deh. Ya. Kalau memang saya kurang, jangan berlaku Ustaz Yusuf kok nggak diopenin Maafin aja gitu. Sebelumnya saya minta maaf. Ya. Karena biasanya kalau lagi begitu, bang pikiran, oh, oh banyak. Ya jadi sebelumnya saya mohon maaf. Jadi jangan merasa di di cepet di apa nih? Jangan merasa nggak jawabin jangan. Ya, anggap ini juga uh, yang kita haulin adalah guru kita bersama.